Masuk dalam markas PM, polisi militer, diberi kesempatan berbicara di musola bapak sekalian. Penghormatan bagi saya, saya sampaikan terima kasih banyak atas kepercayaannya. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Pada kesempatan majelis kita kali ini dengan waktu yang cukup singkat, mungkin sampai isya hanya 40 menit saja. Kesempatan majelis ini mari kita sama-sama sedikit menghayati, sedikit mencermati tentang kehidupan kita di muka bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, masing-masing orang, masing-masing insan yang hidup di muka bumi ini tentu yang dia cari adalah sebuah kebahagiaan. Betul? Betul banget. Apapun aktivitas seseorang insan, pasti tujuan akhirnya yang dia inginkan sebuah kebahagiaan. Ketentraman, kedamaian, ketenangan dalam hidup. Ini harapan semua orang tanpa terkecuali. Fitrah yang ada pada hati masing-masing orang selalu menggapai dan mencari kebahagiaan. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita mencermati kondisi masyarakat secara umum, muslimin secara khusus, di dalam menggapai kebahagiaan ini, kita menyaksikan mereka melakukan ragam cara. Berbagai macam upaya mereka lakukan, mereka kerjakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Di antara mereka memandang yang namanya kebahagiaan itu ialah ketika hidupnya mapan. Hidupnya mapan, hidupnya beres, tidak ada yang kurang, Sebagian mereka memandang yang namanya kebahagiaan itu ketika dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Bahkan tidak jarang dari kalangan masyarakat kita, bahkan di kalangan teman-teman kita kaum muslimin yang menggapai kebahagiaan justru dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Pengen bahagia, tapi dengan cara narkoba. Pengen bahagia dengan cara mengganggu orang lain. Pengen bahagia dengan cara menyakiti orang lain. Tapi semuanya ketika ditanyakan kepingin bahagia. Atau orang menghisap ganja kepingin bahagia, kepingin fly. Maka di sini kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita berbicara tentang posisi kita sebagai umat Islam. Seorang insan muslim yang punya iman. Yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kita punya Allah. Yang beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Nabi kita, Rasul kita. Yang beriman akan adanya hari akhir. Masa depan kita di kiamah nanti. Bicara sebagai seorang muslim. Tentu seorang muslim yang baik akan mencari dan mengejar kebahagiaan yang sifatnya hakiki. Bukan kebahagiaan yang sifatnya semu bukan kebahagiaan yang sifatnya fana dan sementara. Tentu yang dia inginkan bahagia berkesinambungan, bahagia terus menerus di dunia bersambung di akhirat nanti. Kau muslimin rahimakumullah ketahuilah agama Islam yang kita peluk selama ini Islam agama kita yang kita peluk selama ini telah mengajarkan kepada kita upaya-upaya untuk mengejar kebahagiaan. Memberikan kepada kita keleluasaan untuk menggapai kebahagiaan. Dan semuanya sifatnya hakiki, sifatnya berkesinambungan dunia akhirat. Agama Islam yang kita peluk selama ini betul-betul memperhatikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat pemeluknya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan arbaun minas sa'adah. Ada empat perkara termasuk sa'adah, kebahagiaan. Kira-kira empat ini apa? Ada yang menebak? Rasul mengatakan ada empat perkara. Minas sa'adah. Termasuk kebahagiaan. Seseorang yang mendapatkannya akan bahagia, akan senang, akan tenteram. Kira-kira apa ini Pak? Kira-kira apa ini Pak Empat ini. Nebak-nebak begitu. Mungkin bayangan kita pengajian Islam paling ujung-ujungnya mau soleh, iman, takwa, gitu ya. Tapi subhanallah, Rasul menyatakan ada empat termasuk kebahagiaan. Yang pertama kata Rasul, Al-Baitul Wasi' Rumah yang luas. Duniawi apa ukhrawi? Artinya Islam tidak pernah melarang pemeluknya untuk membangun rumah yang besar, yang luas. Bahkan termasuk kebahagiaan. Saya mau tanya, ada orang punya rumah ukurannya tiga kali tiga, itu tempat tidurnya, itu tempat masaknya, dan segala macamnya. Dan yang punya ukuran 30 kali 30, bahagia yang mana? Tidak usah pakai nolak, semuanya sepakat yang bahagia yang 30 kali 30. Bukan 3 kali 3. Rumah yang luas. Membawa kebahagiaan. Duniawi. Islam membolehkan. Yang kedua. Yang kedua kata Rasulullah SAW. Al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Ada orang punya sepeda butut kodok kodok kodok kodok kodok kodok kodok kodok yang ini menggunakan yang fokus Eng, senang yang mana umumnya senang yang baru kecuali yang jiwa-jiwa klasik senang yang lama-lama dia punya mobil yang lama yang yang sudah tahun 80 sekian itu yang luar biasa yang ini dia punya Alphard pilih yang mana nyaman yang mana Alphard apakah haram punya Alphard Justru Islam Islam membolehkan pemilik, eh, pemeluknya memiliki kendaraan senyaman mungkin. Bahkan kendaraan yang nyaman dianggap termasuk kebahagiaan. Duniawi apa ukhrawi? Setelah itu digabung dengan perkara ketiga, al-jarus saleh. Kebahagiaan yang ketiga, tetangga yang baik. Tetangga yang soleh. Dan yang keempat, almar atau solihah. Istri yang solihah. Dibuat dalam lafad yang lain. Dalam riwayat yang lain. Lafad yang ditambahkan ialah. Antakuna ma'isyatuhu fi balati. Tempat ma'isyahnya, mata pencahariannya. Di tempat dia domisili. Di situ ada rumah yang luas, nyaman. Kendaraan yang nyaman, enak. Tetangga-tetangganya semuanya soleh-soleh, semuanya baik-baik. Rukun dengan tetangga, rukun dengan warganya. Pendampingnya, solihah. Masya Allah. Tidak dibahas masalah jamilahnya itu ya. Itu relatif. Yang dibahas, solihah. Bahagia. Dia merasakan kebahagiaan, ketenteraman hidup dan itu boleh. Dan itu semuanya duniawi. Maka cahaya di sini kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata agama Islam itu tidak melulu sifatnya ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Tidak melulu membicarakan masalah akhirat, akhirat, akhirat, akhirat. Islam betul-betul memberikan keleluasaan kepada kita dalam urusan duniawiyah silahkan seluas-luasnya hanya ada ketentuannya. Tidak boleh melanggar bimbingan agama. Ketika ada pelanggaran agama, melanggar norma-norma agama, dilarang. Caranya tidak boleh dengan cara-cara yang haram. Jangan dengan cara korupsi. Jangan dengan cara mencuri. Jangan dengan cara menipu hartanya orang lain atau merampas katanya orang lain. Jangan. Dapat dari usaha yang halal. Bangun rumah yang besar, silahkan. Punya kendaraan yang bagus, silahkan. Tapi dari harta yang halal dengan cara yang halal. Barakallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari kebahagiaan yang sifatnya duniawiyah tadi, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang syar'i tidak menyentuh yang haram-haram. Di situ akan membawa orangnya tadi punya semangat untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan hakiki di yaumul qiyamah nanti. Alhamdulillah Tidak ada jalan, tidak ada upaya, tidak ada lagi yang namanya usaha, yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, yang hakiki di dunia dan di akhirat, kecuali iman kita dan amal soleh kita. Kita punya iman sebagai Muslim, kita punya iman sebagai seorang mukmin, meyakini Allah sebagai sembahan kita, Rasul sebagai Nabi, Rasul kita, punya iman akidah yang benar, diiringi dengan amal soleh kita melaksanakan amal-amal yang diperintahkan oleh agama dengan keikhlasan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam baik terkait dengan ibadah-ibadah atau terkait dengan adab-adab akhlak atau terkait dengan masalah muamalah-muamalah kita kerja di samping kita mencari usaha-usaha duniawi yang halal bukannya haram itu semua akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang tentram, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang damai, jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan tentram dan berkesinambungan dapat pahala besar di yaumul qiyamah nanti jannah Allah menanti. Ada sebuah ayat yang disebutkan di dalam An-Nahl, surah An-Nahl ayat yang ke-96 atau 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh. Satu syaratnya. Baik dia laki-laki atau dia wanita. Wahuwa mu'min. Dalam keadaan dia beriman iman disertai dengan amal yang soleh. Allah mengatakan dalam janjinya, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang sangat baik. Hayatan thayyibah. Ahli tafsir menyatakan hayatan thayyibah di sini dua makna. Hayatan thayyibatan fid dunia. Kehidupan yang baik di dunia ini. Dan yang kedua hayatan tayyibatan fil akhirah. Kehidupan yang baik di akhirat nanti. Dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan iman dan amal soleh kita. Semakin kita bersemangat untuk beriman. Semakin bersemangat beramal soleh. Semakin semangat beribadah. Semangat berakhlakul karimah. Semangat punya adab-adab yang syar'i yang sopan ada pada yang islami, semangat muamalah yang baik, maka semakin tenang, semakin damai kehidupan kita. Di dunia, apalagi dia kiamah nanti. Kedamaian itu ada dalam hati. Kedamaian itu dirasakan setiap hari. Jiwa kita tenang. Jiwa kita tentram. Jiwa kita tidak kosong. Jiwa kita dekat dengan Allah Azza wa Jal. Ciri-cirinya, ciri-cirinya ketika mendapatkan yang namanya sebuah problem permasalahan. Di situ letak perbedaan. Antara orang-orang yang hanya memikirkan kehidupan dunia, lupa dengan kebahagiaan iman dan amal soleh, dan orang-orang yang punya iman dan amal soleh ketika ada musibah. Ketika ada sebuah problematika. Kau muslim rahimakumullah ini semuanya sifatnya alami. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang ditimpa musibah. Orang yang paling dia cintai meninggal. Misal. Orang yang paling dia cintai meninggal. Entah itu orang tuanya, entah itu istrinya, entah itu anaknya, atau kawan dekat. Di situ akan kelihatan Anda hidupnya tenang atau tidak. Orang yang punya iman, yang mengasah imannya setiap hari, dengan dia beramal soleh, baik ibadah, akhlak, adab, muamalah, sedih. Tapi dia bisa menapa hati. Ketika mendengarkan sebuah musibah, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih dia, tapi jiwanya tenang. Dia bisa mengucapkan kata-kata tadi, menata hati dan bisa bersikap dengan sikap yang lebih dewasa. Tidak ada teriakan histeris. Tidak ada dia mukul-mukul wajahnya. Tindakan-tindakannya menunjukkan dia labil dengan tenang, dengan penuh kesabaran. Dia tabah. Dia hadapi semua itu dengan tabah, dengan sabar. Yakin Allah akan ganti yang lebih baik. Sehingga ucapan-ucapannya terjaga. Perbuatannya dia terjaga. Akal pikiran dia terbuka. Melaksanakan tindakan-tindakan yang tepat. Itu yang punya iman. Itu yang punya amal saleh. Tapi ketika orang itu sehari-harinya tidak memikirkan imannya atau amal solehnya, tidak peduli dengan ibadahnya, ketika dapat musibah semacam itu perhatikan bagaimana keadaannya. Luar biasa, shock berat, depresi yang berkepanjangan, nampak kesedihan yang melampaui batasnya. Bahkan bukan perkara yang mustahil akan muncul dari dari mulutnya dia, ucapan-ucapan yang yang kurang tepat. Itu alami, Pak. Itu kematian. Barakallah itu. Contoh yang lainnya lagi. Ada musibah. Kita yang lagi kerja jadi anggota ini. Perasaan tiap hari, tiap saat sesuai dengan protap yang ada. Nggak ada yang salah sama kita. Kehidupan kita ya sini nih. Lagi santai-santai, tidak ada angin, tidak ada guntur, tidak ada halilintar, tidak ada hujan, tiba-tiba ada SMS masuk dari atasan. Isinya apa? Isinya Anda di PHK besok harus angkat kaki dari kantor ini, misal. Ternyata apa satu? Itu orang yang tidak punya iman, tidak punya amal soleh. Kaget. Ada apa ini? Dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bakal terpuji. Uring-uringan, marah-marah, dan segala macamnya. Wah, tidak punya iman. Yang punya iman? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang dia. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diganti yang lebih baik. Hati itu tenang. Tidak ada yang labil. Tidak ada depresi. Tidak ada sok. Datang ke komandannya. Dan mohon maaf ini. Ini SMS betul tidak dan? Iya betul. Emang kenapa? Uh, bisa dijelaskan Tidak ada angin, Tidak ada guntur, Tidak ada lintar, Tidak ada apa kok tiba-tiba ada begini dan Iya, karena begini, begini, begini, begini, begini, begini. Siap. Ya sudah, angkat koper pulang. Sambil berpikir, pekerjaan apa kira-kira yang cocok untuk saya setelah itu. Tapi dia tenang orangnya, nggak bakal sok. Itu dengan buah iman dan amal soleh. Itu dalam keseharian, Pak. Dalam keseharian. Orang sedang punya proyek. Pegang sebuah tender besar Nilainya itu triliunan. Kalau tender cool, dia akan dapat yang namanya komisi sekian triliun. Dia sudah bikin planning, sudah rapi, segala macamnya dia perhitungkan masak-masak terkait dengan ini semuanya. Master planningnya ini. Wah, bagus dah. Bayangan dia cool. Sudah. Nah, kiasik dia kemudian Entah ada sedang sama keluarganya, atau berkendara, atau lagi apa, begitu. Tiba-tiba ada telepon berjering. Wah, beres. Pertama kali yang dia dengar, Pak gagal. Tender Bapak gagal. Bapak dinyatakan rugi sekian triliun harus dibayar bulan depan. Kira-kira orang yang punya iman dan punya amal soleh yang setiap hari mengasah akan mengalami depresi ataukah tidak, shock ataukah tidak. Yang punya iman tidak sampai shock dan depresi. Kaget, ya kaget. Sedih, ya sedih. Tapi dia akan tenang. Dia akan mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sambil gedek-gedek kepala gini Pak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi langsung ingat kepada Allah Subhanahu Minta kemudahan, minta jalan keluar. Jiwanya itu kuat. Tidak bakal stres. Ini hujan besar. Ini. Dia hadapi dengan tabah. Itu iman dan amal saleh. Orang yang tidak punya iman. What? Begitu ya. Oh my God. Gitu barangkali begitu ya. Stresnya nanti. Wah langsung dia pusing gimana. Wah segala macam telepon. Panik. Dengan berbagai macam yang ada ini. Kenapa? Tidak ada motivasi iman dan amal soleh yang tiap hari dia asal. Itu alami. Tidak bakal bisa dibohongi. Sekian banyak orang-orang yang gantung diri, yang bunuh diri, dan segala macamnya. Menghadapi sekian banyak problematika rumah tangganya, pekerjaannya, dan segala macamnya. Tengok. Apakah dia punya iman yang kuat? Apakah dia asah spiritual dia dengan eh, dengan amal soleh setiap harinya? Jawabannya tidak. Itu kelemahan yang ada. Berarti selama ini yang dia hadapi, kehidupan yang dia hadapi, itu kebahagiaan semu. Tidak ada di sini. Yang namanya saada dalam hati, dalam jiwa kita yang paling dalam. Kita merasakan ketenangan jiwa ketika menghadapi berbagai macam problematika rumah tangga atau kehidupan. Di sini tenang, damai, tentram jiwa kita. Dan contoh yang kedua, ini yang paling susah ini Pak. Ketika diuji dengan kelapangan hidup. Lancar terus rezekinya ini. Ono oh, ay, pokoknya. Gampang tenang, Sangat gampang untuk mencari yang namanya kehidupan. Mencari yang namanya penghasilan. Lancar usahanya. Ini ujian lebih berat lagi. Ketika dia punya iman dan punya amal saleh, betul-betul dikasih hayatan thayyibah dan kehidupan yang tenang, kehidupan yang baik, kehidupan yang damai. Dia menjadi orang yang kaya raya, jutawan, miliarder, miliarder, triuner, Dia akan tetap bersahaja dia akan tetap dengan kesederhanaannya. Tidak akan muncul yang namanya kesombongan atau keangkuhan atau meremehkan orang lain. Dan tidak bakal mungkin harta benda dia digunakan untuk foya-foya, untuk perkara yang berbau maksiat kepada Allah Azza Tidak bakal. Dia punya iman dan amal soleh. Penggunaan harta bendanya itu untuk perkara yang sifatnya bermanfaat. Akan muncul jiwa sosialnya. Ngurusi fakir miskin. Mengurusi anak yatim bangun masjid, bangun pesantren, bantu ini, bantu ini, bantu itu. Bikin rumah, ya iya, mau punya uang. Rumah yang luas kan kebahagiaan. Ingin rumah, punya mobil, punya istri, mungkin mau nambah. Ya, masing-masing kan gitu ya. ada Barakallahu itu. Bahagia dia. Dia makan ini, makan itu semuanya dia kerjakan tapi dengan planning haji, planning umroh, planning ini, silaturahim, ngasih hadiah, kerabat, family dan segala macamnya. Semuanya positif. Dan semakin membuat dia bahagia dalam jiwa, dalam dalam hatinya. Tentram kehidupannya. Dan bersahaja. Tidak bakal dia kemudian bertanam petendeng gitu. Ah, saya ini orang paling kaya, satu langsa, semuanya kiri. Tidak ada seperti itu. Yang punya iman dan amal soleh tidak bakal mengatakan demikian. Semuanya miskin, saya yang paling kaya. Tidak bakal. Perhatikan baik-baik. Tidak seudon. Tapi kenyataannya seperti itu. Lihat baik-baik. Orang yang punya harta banyak. Tetapi tidak ada pondasi iman dan amal soleh. Ngapain mereka coba? Coba bikin saja. Kira-kira ngapain? Wah aneh-aneh. Macam-macam. Yang mereka lakukan itu. Dan hampir semuanya. Mohon maaf. Labil. Banyak perkara-perkara yang melanggar agama di sini main perempuan. <clears throat> Iya Pak ya? Ngomongnya banyak. Nah, set, booking semalam satu, dua, tiga orang punya. Nah, hura-hura, pesta, ini, itu dan segala macamnya. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Kita lagi menghayati sebagai kehidupan. Tanyakan sama mereka. Tanyakan dari hati yang paling dalam. Suruh dia nengok hati yang paling dalam. Apakah dia bahagia dengan itu? Jawab, Bahagia. Saya bebas. Saya bisa ini, saya bisa itu. Itu bukan bahagia. Tes. Tes. Dalam kondisi dia lagi senang-senang, foya-foya dengan harta yang dia miliki. Tiba-tiba telepon berdering. Pak, gudang Bapak yang ada di kota Banda Aceh terbakar ludes habis. Yang di Lok Sumawe juga demikian. Yang di Jawa juga demikian. Semua usaha dia hancur dalam sekejap. Cek, cek, cek, cek, cek. Apakah dia bahagia? Apakah dia tenang? Apakah dia labil? Ataukah semakin depresi? Ataukah dia sok? Jawaban. Kenyataan akan berbicara. Dia langsung stres. Ketika itu. Apa? Uh, panik, gimana nih? Wah, semua, semua, semuanya, wah, ribut. Hancur semuanya. Kayak orang linglung gitu. Dalam sekejap semuanya hilang. Ketika anda punya iman, akan hilang semua. tapi Apakah dia bahagia? Tidak bahagia. Dia sengsara. Menunjukkan dia semakin depresi, shock dengan itu semua. Beda orang-orang yang punya iman, kaum muslimin yang punya iman, yang dekat kepada Allah Azza wa Jal, yang mengasah spiritual dia setiap hari dengan ibadah, dengan amal soleh. Ibadah itu macam loh Pak. Ibadah, sholat, puasa itu ibadah. Baca itu ibadah, zikir itu ibadah. Muamalah yang baik juga ibadah. Akhlak yang mulia juga ibadah. Adab yang sopan juga ibadah. E, santun e, menyantuni orang lain juga ibadah. Banyak ibadah itu yang biasa mengasah spiritual dia dengan perkara iman dan amal saleh akan mendapatkan hakikat sebuah kebahagiaan. Semakin hanya hartanya, semakin bahagia. Tapi syukurnya luar biasa. Ketika diuji dengan berbagai macam uh, musibah dan problematika hidup, dia akan tenang dan tidak bakal lagi. Itu namanya hayatan toyibatan. Diumul qiyamah jangan tanya. Hayatan dia diumul qiyamah berkesinambungan ujungnya nanti surganya Allah Azza wa Jalla. Banyak begitu indah pada surga Allah Subhanahu wa muslimin rahimakumullah. Inti dari semuanya ini eh, eh, adalah kita harus menyadari dan menghayati kebahagiaan yang kita cari selama ini itu ada pada keimanan kita. Itu ada pada keislaman kita. Yang terus kita asah dengan amal soleh kita kepada Allah. Dengan segenap amal-amal soleh kita. semakin soleh, semakin tenang kehidupan. Sehingga doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mesti dua. Tidak mungkin minta satu. Mesti minta dua. Rabbana atina di dunia hasana wa fil akhirati hasanah wa qina Ya Allah, berikan kepada aku kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti dan jagalah aku dari api neraka. Itu mesti. Enggak semata-mata dunia, tapi dunia hasana yang baik-baik. Akhiratnya pasti baik. Maka dikarenakan waktu yang sudah memasuki isya, jauh lebih puluh. Saya sudah bicara berapa menit ini Hampir setengah jam lebih saya berbicara Intinya adalah Mari kita bersama-sama Mengisi hari-hari kita Waktu-waktu kita Dengan iman dan amal soleh Mari kita asah keimanan kita dengan semakin banyak mengkaji bimbingan-bimbingan Islam, mengkaji bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam supaya kita tahu ini amal soleh, ini yang bukan, ini yang halal, ini yang haram, ini yang baik, ini yang bukan. Lalu kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Amal soleh itu sangat luas. Ibadah kita jaga. Sholat kita jaga. Muamalah yang baik dengan sesama kita jaga. Akhlak kita jaga. Adab kita jaga. Semuanya kita jaga kita akan merasakan sesuatu yang berbeda nantinya insya Allah kita tenang, tegar, apa tawabu, tidak sombong, kona'ah, zuhud, warak, dan ketenaran dalam hati ini akan muncul dalam kehidupan. Kebahagiaan kita raih di dunia dan nanti di kiamat. Dan terus berdoa kepada Allah Azza Semoga dikasih itu semuanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Belum bisa ini. Jam setengah delapan isanya. Iya. dua lima. Masih ada waktu lima menit. Saya kasih waktu lima menit. Barangkali ada unek-unek yang mau disampaikan oleh para jamaah. Saya persilakan. Lima menit. Monggo. والحمد لله رب العالمين السلام yang perlu dipahami. Yang dimaksud dengan akekah itu ialah kambing harus kambing pak kambing yang disembelih karena lahirnya anak sebab akekah itu ialah wiladah lahirnya anak yang abal pada hari yang ketujuh kelahiran, <clears throat> boleh sebelumnya, boleh setelahnya. Jadi akekah itu adalah tanggung jawabnya orang tua, haknya anak. Itu akekah. Orang tua yang menyembelihkan kambing untuk anaknya. Laki-laki dua ekor, perempuan satu ekor. lagi lagi ya. Akekah itu tanggung jawabnya orang tua, haknya anak. Jadi siapa yang mengakikai? Orang tua. Siapa yang punya hak untuk diakikai? Anak. Dari sahabatnya. Itu yang namanya akikah. Yang ditanyakan dari sama bapak, itu dimasukkan dalam pembahasan bab apakah boleh mengakikai diri sendiri. Kan begitu kan? Dan belum diakikai. Apakah boleh mengakikai diri sendiri? Apalagi ketika sudah dewasa seperti itu. Yang kedua, apakah boleh mengakikai orang tua yang belum diakikai? Kan begitu ya? E, terus terang kaum muslimin rahimakumullah, ini pembahasan masalah fikih, hukum-hukum fikih Islam. Di dalamnya ada perbincangan panjang di kalangan para ulama. Pro dan kontra. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Namun secara kaidah teori akikah yang aslinya hal itu keluar dari kaidah akikah. Ketika kita mengakikoi diri sendiri berarti berbeda dengan prinsip tadi. Akikah itu kewajiban orang tua, haknya anak. Kali ini sendiri. Barakallahu fikum. Khulasahnya dari perbincangan dan pendapatnya para fuqaha dan para ulama yang ada. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan mengakikoi diri sendiri atau justru anak mengakikoi orang tuanya. Dari saya. Kenapa? Bertentangan dengan prinsip akikah. Yang kedua, argumentasi yang kedua. Hadis yang menyebutkan ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikai diri sendiri ketika sudah menjadi Nabi. Hadis itu mungkar. Itu hadis boif, lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kenapa? Pertentangan dengan konsep akikah Jadi prinsipnya akikah itu tanggung jawabnya orang tua, haknya anak. Dan akikah itu ada batas waktunya. Maksimal ketika usia balik. Ketika anak usia balik, maka berhenti masa dan pembahasan masalah akikah. malam. Jadi akikah yang syar'i, gambaran akikah yang syar'i ketika kita punya anak, kita yang punya anak, ini anak berumur tujuh hari. Di hari yang ketujuh disembelihkan kambing. Laki-laki dua ekor, perempuan satu ekor. Bisa kita bagi mentah, bisa kita eh, bagi matang, bisa kita bagi dengan kotak-kotak, kita bagi makanan kepada tetangga, atau manggil orang untuk makan-makan di tempat kita dalam rangka makan akekah. Itu gambaran akekah yang syar'i. Yang awal hari ketujuh. Sebelumnya boleh, setelahnya juga boleh. Kok tidak mampu, ditunda, ditunda sampai yang penting itu anak belum usia. Paham lagi? Ketika sudah balik, sudah selesai masa pembahasan akekah terbesar kayak kita sekarang ini. Sudah selesai pembahasan masalah. Dan yang kedua, yang yang, yang berikutnya mayoritas ulama berpendapat akekah itu tidak wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Secara pribadi, saya juga belum diakekai. Orang tua saya dulu juga belum mengerti Dulu saya cuma dikasih bubur putih, bubur merah. Iya dan gitu. Di Banyuwangi di sana gitu. Bubur putih, bubur merah. banyak hal yang dilurus-luruskan dulu itu. Jadi begini. Sholat berjamaah di masjid wajib bagi laki-laki. Wajib bagi laki-laki yang nggak punya uzur. Ada kata-kata nggak punya uzur. Argumentasinya, dulu di zamannya Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu buta matanya. Buta. Rumahnya cukup jauh dari Masjid Nabawi. Tidak ada yang uh, menggandeng beliau, yang nuntun beliau. Hanya pakai tongkat begini aja. Rumah beliau dengan masjid harus melewati sebuah tempat yang banyak hewan buasnya. Datang kepada Rasul minta apa namanya minta keringanan. Ya Rasulullah, saya begini, begini, begini, begini. Apakah boleh saya nggak jamaah di masjid? Awalnya Rasul mengatakan iya, jangan jamaah di masjid. Begitu beliau mau pergi mau pulang, ditanya sama Rasul, ditanya, atas ma'un nida, apakah kamu mendengar suara azan? Dia mengatakan, iya saya mendengarkan suara azan. Maka Rasul mengatakan, ajib izan. Kalau begitu kamu harus memenuhi panggilan azan tadi. Artinya apa? Tidak dapat uzur dari Rasulullah SAW. Bayangkan. Sudah matanya buta, tidak ada yang nonton, jarak rumah dengan masjid cukup jauh, harus melewati hewan, uh, eh, tempat yang kadang banyak Hewan buas yang melintas itu. Dan dia buta. Wajib ke, masjid ketika mendengarkan suara azan. Katanya para ulama ini menunjukkan wajib jamaah di musola atau di masjid bagi laki-laki yang tidak ada ubi. Adapun wanita itu hukum asalnya sholat di rumah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, sholatnya seorang wanita di rumah itu lebih afdal daripada di masjid. Sholatnya perempuan di dalam kamarnya itu lebih afdal daripada di rumahnya. Perempuan jangan luas. Kamar kan lebih spesial, lebih khusus. Semakin tersembunyi, itu semakin afdal untuk wanita. Apakah boleh jamaah di masjid? Jawabannya, boleh jamaah di masjid usia berapapun. Yang mbah-mbah, nenek-nenek, yang sebaya, yang masih muda, boleh. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Tidak boleh pakai parfum. Yang kedua, tidak boleh membuka auratnya. Harus tertutup auratnya. Yang ketiga, aman dari fitnah. Jadi ketika di masjid, aman dari fitnah. Tidak terjadi percampuran lagi perempuan. Perempuan sendiri di belakang, laki-laki sendiri di belakang. Ini ketika terpenuhi syaratnya, boleh usia berapapun. Selesai, pulang lagi. Tapi yang paling abad, di rumah. Paham Pak? Itu yang harus diluruskan. Gimana Pak? Gimana Pak? Ini ada dulu atau nanti azannya? Gampang ya? Tidak ada masalah. Ini musolanya markas ini, tidak ada masalah. gimana bang? Gini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. kecil tadi itu. Masya Allah. Wah, pertanyaannya begitu dalam ini luar biasa ya. Semangatnya Bapak ini luar biasa nih Pak Ustaz. Saya harus bekerja keras ini ceritanya. <laughs> saya jatuh yang kedua tadi. Mungkin pertanyaannya bagaimana terkait dengan jiron tadi kok nggak jamaah gitu. Gitu Bang Tidak ada uzur, tidak ada apa kok nggak jamaah. Padahal di musuh dihukuman dengan azan. Bagaimana hukum jiron tadi itu? Jawabannya ketika dia tidak ada uzur dan tidak berjamaah di masjid, hukumnya jatuh dalam tindakan dosa. Sebab dia meninggalkan sebuah kewajiban. Kaidahnya, suatu amal itu ketika dihukumi wajib dalam Islam, ditinggalkan tanpa uzur, maka dia berdosa. Termasuk perbuatan maksiat kepada Allah. Gimana dengan sholatnya? Sah atau tidak? di rumah ini? Jawabannya sah. Jawabannya sah. Rasul mengatakan salatul jama'ati tafdul ala salatil fadzi di sab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada sendirian melebihi 27 derajat. Ini hadis menunjukkan apa ya, Pak? Salat sendiri itu sah dapat satu derajat yang berjamaah dapat 27 derajat sah-sah tapi dia meninggalkan perkara yang wajib yang namanya berjamaahnya tadi maka dia sah sholatnya tapi berdosa ketika tidak berjamaah tanpa udur pengertian sah itu ketika dia sholat ya sudah cukup gitu nggak usah ngulangi lagi sah gitu. tapi ketika nggak jamaah dosa dia jika akan meninggalkan perkara yang wajib. Maka kita harus menyemangati kaum muslimin, jiran-jiran kita untuk berjamaah di masjid. Dimakmurkan masjid ini. Kecuali yang ada uzur. Uzur itu sakit. Tidak mungkin berangkat. Hujan. Tidak mungkin berangkat. Nah, rasa takut yang sangat ada musuh yang menyerang. Nah, atau musafir. Barakallahu fikum atau lagi tiket. <laughs> Saya nggak bohong ini Pak Komandan. <clears throat> Jadi ada sebuah kondisi, sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas yang tidak mungkin ditinggalkan. Kalau ditinggalkan menimbulkan marah bahaya. Orang semacam ini dapat uzur, tidak jamaah, bahkan tidak jumatan. Saat dia Misalnya, di lingkungan markas ini wajib harus ada yang piket. Setiap saat gantian, shift gitu, gitu bang ya? Itu untuk keamanan. Ketika dikosongkan tidak ada piket, wah itu banyaknya bu itu. Maling masuk, ini masuk, ada yang nyerang segala macamnya itu. Bahaya itu. Ketika ada kondisi yang demikian, maka ketika datang waktunya sholat berjamaah atau jumatan, yang kena jadwal piket dapat uzur untuk terus piket. Nah jamaah. Terus ya, jamaah pada pada bubar semua banyak orang di sekitarnya gantian. Dianya sholat kemudian piket lagi. Paham bang? Contoh yang lain, polisi-polisi di jalan raya itu yang ngatur-ngatur lalu lintas. Eh pak, oh jadi nggak sih kan? Ah, Allah. Nah, kan juga polisi juga namanya PM kan polisi juga polisi militer jadi polisi polisi ngurus jalan raya nah gitu ya yang namanya kendaraan itu kan padat tidak mungkin tinggal datang waktu sholat maka polisi-polisi yang sedang tugas ngatur jalan raya mereka dapat udur tidak jumatan tidak jamaah itu selesai para jamaah semua gantian. Diganti, dia sholat sebentar, teruskan lagi tiketnya. Yang ada di gardu kol. Ya bagian kol nih Pak ya. Petugas tol yang ngasih kartu, yang, yang bayar, segala macamnya. sudah demikian. Termasuk yang dapat uzur tidak jamaah. Bisa kita bayangkan ya di kota besar kayak Jakarta itu. Ketika datang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, bubar semuanya. Semua petugas tol, jamaah semua, tutup tolnya. Itu berapa kilometer tuh antriannya, Pak? Panjang, kemacetan panjang, menimbulkan adanya kemalborotan bersama. Maka tidak mungkin tinggal. Yang jaga di tol, mereka saja dapat udur tidak jamaah. Begitu yang lain ada pada jamaah, digantikan sebentar, sholat baik lagi. Begitu kan, terjaga, yang di pabrik-pabrik, di tempat-tempat yang harus dijaga selalu, mereka semua dapat uzur tidak berdosa. Tanpa uzur berdosa dikarenakan meninggalkan perkara yang wajib. Terakhir terkait dengan peti ya Jamnya itu melampaui isya loh pak. <coughs> Jadi gimana? Hah? Nah, nah. azan pak ya? Nah itu makanya. Jadi singkat aja nih pak ya. Terkait dengan masalah amplop tadi, ketika kita mengadakan sebuah acara akekahan, kita bagi-bagi masakan, atau kita undang orang makan, atau bagi-bagi mentah, tiba-tiba ada orang yang ngasih kita amplop, ngasih duit. Ini Pak, terima apa tidak? Apa jawabannya? Jawabannya para fikum, ini kembali kepada urf namanya kebiasaan masyarakat setempat. Kalau di masyarakat itu punya kebiasaan wajib ngasih amplop. Kalau tidak ngasih perasaannya ada yang salah, ada yang dosa, segala macamnya jadi nggak enak apa segala macam harus ngasih amplop. Ini yang dilarang, tidak boleh. Akekah itu ya kewajibannya punya anak. Yang dikasih itu ya rezekinya dia memang dikasih bagi-bagi akekah. Nggak ada hubungannya dengan yang namanya amplop tadi. Di sini jangan terima. Maaf Pak, tidak menerima amplop. Oh gimana? Mohon maaf untuk yang saya jangan dikasih amplop. Ya kita tahu, mesti mesti harus ngasih Jangan terima. Kondisi yang kedua, Masyarakat sekitar tidak punya kebiasaan seperti itu. Akhirnya juga, ya kita yang makan. Kan anda yang punya acara. Kita kayak diundang, ya kita makan. Kita enak dong. Nggak punya yang punya adat seperti itu. Tapi ada kawan dekat, ada family, ada kerabat, orang orang apa ya? Datang ke kita, ngasih sesuatu kepada kita. Nih, ini diperbolehkan dikarenakan bukan sesuatu yang wajib di masyarakat. Itu namanya ya karena hubungan kerabatan. Setiap hari mah begitu. Baik dengan mereka semua. Ini dipersilakan diambil. Tidak pun juga nggak ada masalah. Barakallah. Paham Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini waktunya nggak mungkin dimolor-molor lagi. Jadi saya kira cukup sekian. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon diri dikarenakan malam ini juga saya akan bertolak dari Laksa menuju Medan. Besok saya harus pulang ke Jawa. Semoga perjumpaan kita di tempat ini perjumpaan yang mubarak Allah taala dikasih kesempatan yang berikutnya lagi untuk bersua kembali pada kesempatan yang lebih baik.